Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandumah Usul Fiqhi wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau pada pantun yang keempat itu antum lihat di situ setelah beliau menyebutkan mukaddimah mukaddimah eh, penyebutan siapa yang digelari dengan eh, na'am barakallahu fikum, na'am seseorang yang di beri karunia dengan jawamiul kalim kita lihat qala al muallifu asbahullah Muhammadil mab'utsi rahmatal wara wa khari hadin li jami'i mandara yaitu Nabi Muhammad yang diutus sebagai rahmat untuk apa? Al-wara itu alam semesta. Namanya al-wara itu adalah apa? Alam semesta. Naam. Wa khari yang mana beliau sebaik-baik petunjuk li jami'i mandara untuk seluruh orang yang apa? Yang memiliki ilmu dan mengetahui. Faham maksudnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kasih sayang bagi alam semesta. Mau salah ya? Ayo kita lihat. Qala asy-syarihu asbahullah qaulu Muhammadin al-mab'uts. Muhammad huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurashi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Muhammad alamun min asma'in nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Muhammad itu merupakan salah satu nama dari nama-nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walahu asma'un muta'addidah dan beliau juga masih memiliki nama yang banyak Al-Mahi, al hasir Al-Muqaffi ya enggak nah itu termasuk nama-namanya Ahmad juga termasuk nama-namanya Min hafil Quran di antaranya ada dalam Al-Qur'an Muhammad wa Ahmad. Dalam Al-Qur'an cuma dua ini namanya. Muhammad dan Ahmad. Kalau untuk Muhammad ada berapa tempat kemarin? Ada empat tempat ya. Nah, kita lihat. Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah dalam surat Al-Fatah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi Rasul dalam surat Ali Imran. Mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, itu yang dalam surat As-Saff itu ya. Nah, sekarang antum lihat itu. Baru disebutkan dua itu ya. Muhammadun Rasulullah sama wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ada lagi dua di mana? Al-Azab, ayo. Dalam surat Muhammad. Surat Muhammad ayat kedua ya. Al-Azab akhir-akhir itu na'am. Wa ma unzila ala Muhammad kalau yang dalam surat Al Azab itu maka nama Muhammadun aba hadim rijalikum itu ya ini akhir ayat intinya apa barakallahu fikum di dalam Al-Qur'an Karim penyebutan nama Muhammad hanya di empat tempat saja tidak lebih dari itu adapun Ahmad satu tempat saja na'am wa subhanallah Allah suci Allah alladzi alhama Isa alaihissalam an yakula Ahmad badalan min Muhammad maha Allah yang telah memberikan nam wahyu dan ilham kepada Nabi Isa alaihissalam untuk mengatakan Ahmad sebagai pengganti dari mana, daripada apa? Muhammad. Li'anna Ahmad ismu tafdhilin yadullu ala annahu Ahmadun nas lillah, masyaallah. Karena Ahmadu itu apa isim tafdhil. Eh? Isim tafdhil yang menunjukkan bahwasanya apa? Rasulullah itu adalah manusia yang paling memuji, memberikan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ala annahu ahakun nas an yuhmad dan bahwasannya beliau adalah manusia yang paling berhak untuk dipuji. Li'annahu yukhatab Bani Israel. Li'annahu yukhatab Bani Israel dikarenakan posisinya Di situ yang diajak bicara adalah Bani Israel hatta ya'rifa bani Israel fadlan Nabi wa qadrahu qabla an yubas wa la yufaddalu wa la yufaddilu alaihi ahadan. Tujuannya kenapa Nabi Isa alaihissalam mengatakan di hadapan Bani Israel bahwasanya akan turun, akan datang nanti nabi yang namanya Ahmad agar Bani Israel tahu, agar Bani Israel tahu keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam dan juga kedudukannya sebelum Rasulullah diutus dan agar mereka tidak membanding-bandingkan, tidak melebihkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na barakallahu fikum dengan seorang pun. Faham belum? Jadi tujuan Nabi Isa AS mengajak bicara Bani Israel tadi itu. Agar mereka faham, tahu bahasanya keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Jangan jangan ya, Antum kalau dengar lafaz Muhammad bersolawat. biasakan itu karena hukumnya adalah mustahab. ya? Bahkan bisa tingkatan apa? Sangat-sangat dianjurkan. Jadi jangan sampai berat ketika mendengar lafaz Muhammad kemudian ucapan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibiasakan. am. kita lihat sini. Lafaz Muhammad di sini mufa'al li kasrati mahamidih alaihi salatu wasallam ya kan? Ada alaihi salatu wasallam. Lafaz Muhammad mufa'al dikarenakan banyaknya pujian-pujian terhadap beliau alaihi salatu wasallam. Fa inna fa inna mahamidahu tafuqu mahamidin nas bikatsir. Karena pujian-pujian sanjungan-sanjungan beliau itu meninggi di atas pujian-pujian manusia eh, dengan pujian yang sangat banyak. Faham belum? Eh, karena pujiannya sangat luas dan sangat banyak. Nah, Al-mab'uts ay al-mursal, yaitu nabi yang diutus. Wal ba'ts huwal irsal. Ba'ts itu maknanya adalah irsal, yaitu pengutusan, diutus. Mursal itu yang diutus. Nah, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan dan sungguh aku telah mengutus kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul wal ba'its huwallahu azza wajal kalau ba'ithnya al yang mengutus adalah Allah SWT taala al mab'uts makhluk paham ya al mab'uts itu adalah apa nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala qalu rahmatan al wara rahmatan wara artinya, artinya apa rahmatan huna maf'ulun min ajlih ingat-ingat maf'ulun li ajlih Seringnya diartikan apa? Hmm? Karena atau? Dalam dalam rangka. Paham ya? Seringnya diartikan nah, karena ta'lil atau dalam rangka. Itu mafuli ajli. Nah, jadi berkaitan dengan af'alul qulub seringnya, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan amalan hati. Rahmatan huna maf'ulun min ajlih. wa al-mab'uts. Ini. Rahmatan ini mansub sebagai maf'ul ajli. Eh, amilnya adalah mab'us. Qala ta'ala wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad nam melainkan dalam rangka sebagai rahmat untuk alam semesta. Mohon salah ya? Ya na'am. Fahuwa mab'utsun wa mursalun rahmatil khalqi ay liyarhamallahu al khalqa bi risalatihi. Bahwasanya beliau diutus Eh? Nah, barakallahu fikum untuk memberikan rahmat terhadap makhluknya. Maksudnya adalah Allah Taala merahmati makhluk-makhluknya dengan sebab risalahnya. Dengan sebab risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. al humul khalqu. al itu makhluk, alam semesta. Karena alam semesta ini kan makhluk kan? Eh? Antum termasuk alam semesta bukan antum? Ayo, apa itu alam semesta? Apa itu alam semesta? Definisinya disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid al syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam matan Al-Usul Salafah. Apa itu alam semesta? Kalau sudah pernah hafal matanya tahu. Apa itu alam semesta antum? Naam. Wa kullu fa huwa alam wa ana wahidun min dzalika al-alam kata beliau. Semua yang selain Allah taala itu alam semesta. Dan aku termasuk alam semesta tersebut kata Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah. Naam. Paham insyaallah ya? Jadi ya, selain Allah taala alam semesta makhluk semuanya. Nah, Kita lihat. Kata beliau al-warahumul al-umul khalqu wa ursilan ursila an sallallahu ilal insi wal jinni 'amatan ila yawmil qiyamah. Dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk manusia dan jin secara umum sampai hari kiamat. Wa kana khairuhu minal anbiya yub'atsu ila qaumi khassah. Dan dahulu selain Nabi kita Muhammad SAW dari kalangan nabi-nabi yang ada diutus untuk kaumnya secara khusus. Nabi Nuh kepada kaumnya, eh, Nabi Hud kepada kaumnya, Nabi Musa kepada kaumnya, Nabi Isa kepada kaumnya. Nah, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kepada umat semuanya, jin dan manusia. Paham ya? jin dan manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi al-wara ini adalah apa? Alam semesta jin dan manusia dan mencakup semuanya. Wa qaluhu wa khari hadin hadhi sifatun li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sifat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La syakka fi hadha, enggak diragukan lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul hudat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? adalah sebaik-baik pemberi petunjuk. Paham ya? Nah, hudat ini jamak atau apa? Jamak apa? Bukan jamak manasalin. Bukan ya, seperti qadi qudat. Nah, seperti itu, nah. Eh, hadi hudat. Fahuwa ahdan nas sabila. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia yang paling bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Wa huwa aqwamun nas fi dakwati ilallah azza wajalla yang mana beliau adalah apa? manusia yang paling lurus di dalam berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. wahadin ismu fa'il minal hidayah. Paham ya? Hadin itu isim fa'il dari hidayah. wahyahuna bimakna huna Ingat-ingat. Eh? ya itu orang yang bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Bukan hidayah taufik. ada pun hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Walaysat bimana taufik, bukan maknanya hidayah taufik. Karena hidayah taufik Nabi kita pun enggak mampu. Nabi kita Muhammad SAW enggak mampu memberikan hidayah taufik. Coba buktinya apa buktinya? Pamannya Abu Talib bayangkan. Eh, bertahun-tahun lama sekali mendampingi Rasulullah berdakwah, tapi sampai di akhir hayatnya pun apa? Disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah enggak mau juga. Karena hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yadullul khalqa ila ilal haq. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan makhluk nah para makhluk ini kepada al-haq kebenaran. wala yuwaffiquhum lil haq dan tidak bisa memberikan taufik kepada mereka untuk menerima kebenaran. Seperti kita, antum berdakwah di masyarakat, dimanapun antum berdakwah, ini bisa memberikan hidayah yang sifatnya apa? Ad-dalalah wal irsyad. Tapi taufik tidak bisa. Lasta alaihim bimusaytir. Kamu tidak bisa menguasai hati mereka. Laisa 'alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Mahum soalnya ya? Naam, kita lihat. Kama qala ta'ala sebagaimana firman, "Idit taufiqu lil haqqi biyadillahi azza wajal." Dikarenakan it ini di sini, itnya it ta'liliyah di sini ya. Dikarenakan taufik itu untuk menerima kebenaran itu tangan Allah SWT. Dikarenakan taufik untuk menerima kebenaran di tangan siapa? di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah taala zat yang maha mampu memberikan hidayah kepada siapa punya Allah taala kehendaki. Hidayah apa ini? Hidayah taufik. Adapun dalam ayat yang sering antum dengar itu Nanti akan kita lewati juga wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Hidayah apa? Naam, ad-dalalah wal irsyad. Naam, kita lihat di sini. Wal hidayah 'inda ahli ilm qisman. Hidayah menurut ahli ilm ada dua. Hidayah dalalah wa irsyad. Hidayah dalalah wa irsyad. Hidayah menunjukkan, mengarahkan. Antum kita bisa enggak mengarahkan? Bisa. Mengarahkan orang tua yang masih awam, diarahkan kepada kebaikan ngajak istri agar mengenal dakwah salafiyah, dakwah halusunnah, bisa mengarahkan, bisa mengajak, tapi memaksa tidak. Paham ya? Memastikan dia dapat hidayah tidak, hidayah taufik tidak bisa kita pastikan. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, cuman itu termasuk ketika kita berdakwah menempuh apa? Menempuh cara-cara agar dia bisa mendapatkan hidayah taufik. Karena hidayah taufik itu bukan berpangku tangan tapi dicari. Ya enggak? Walladzina jahadufina fina lanahdiyannahum subulana jihad dulu, bersungguh-sungguh dulu menempuh jalan Allah, baru diarahkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukan berpangku tangan. Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa hadhi takun lirrasul sallallahu alaihi wasallam Yang seperti ini hidayah mengarahkan membimbing ini bisa untuk Rasulullah dan untuk yang lainnya. Antum bisa enggak kira-kira memberikan hidayah antum bisa enggak antum? Antum bisa enggak? Bisa. Tapi hidayah apa? Adalah dalalah wal irsyad, mengarahkan, membimbing. Jadi kalau berdakwah itu ya kita nggak boleh maksa, hanya menyampaikan saja. Diterima alhamdulillah, nggak diterima sabar. Nah, kita banyak-banyak berdoa, nasallaha an yahdiyahum misalkan seperti itu. Karena hiya lillahi ta'ala aidha, sebagaimana hidayah dalalah wal irsyad itu juga milik Allah taala. Wa min amsalatiha qaulul ta'ala termasuk contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." sesungguhnya engkau mampu untuk memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, siapa ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah jadikan di antara mereka para a'immah, itu para panutan dalam agama, suri tauladan dalam agama yang bisa memberikan petunjuk. Nah, barakallahu fikum tatkala mereka bersabar. Itu petunjuk yang bentuknya apa? Ad-dalalah wal irsyad. Yang kedua, hidayah atau taufik. Hidayah taufik. Wa hadihi takunu illa Hidayah taufik ini tidak ya, tidak ada yang milikinya kecuali hanya milik Allah taala. Ya, jadi kalau berdakwah itu jangan memaksa. Paham ya? Enggak ada paksaan itu enggak ada. Yang ada hanya arahan, bimbingan walaupun terulang-ulangan gitu caranya. Kita lihat di sini. Wa min amsinatiha qaulu ta'ala termasuk contohnya adalah firman Allah Ta'ala innaka la tahdi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai akan tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu memberikan hidayah bagi siapapun yang Allah taala kehendaki. Idzan khairu hadin aidal sebaik-baik manusia yang bisa memberikan petunjuk. Paham ya? Karena sebaik-baik petunjuk petunjuk siapa? penduduknya Pak Yusuf petunjuk nam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena petunjuk Rasulullah sumbernya dari apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Naam ahsan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Naam, berikutnya. Qauluhu li jam'i man dara ay man kana dha dirayatin ilmin. Itu memberikan petunjuk arahan kepada setiap orang yang memiliki apa? dirayah ilmin, pengetahuan dan juga ilmu. Fa innahu ya'rifu hidayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Bahwasanya dia akan mengenal mengetahui petunjuk Rasulullah SAW untuknya. Amal a'ma alladzi a'mallahu qalbahu wa basiratah adapun orang buta yang Allah Taala bikin buta hatinya dan juga nah barakallahu fikum nah bikin e, buta hatinya dan pandangannya wal billah fahadza la yadri an hidayatin nabi maka orang yang seperti ini dia tidak tahu dia tidak mengenal petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal qad bahkan bisa jadi dia mengingkarinya walidzalika qala ta'ala oleh karena itu Allah Taala berfirman, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim." Dan tidak ada orang yang mendustai kecuali apa? Setiap orang yang melampaui batas dan suka berbuat dosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami di hadapannya, seraya dia mengatakan ini lembaran-lembaran orang terdahulu. Paham ya? Naam, Allah musta'an. Kallabal sekali-kali tidak bahkan Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati-hati mereka sudah terkotori. Paham ya? Tertutup, terkunci. Nah, dengan sebab apa yang dahulu mereka lakukan. Allah musta'an. Hadza yaqulu 'anil Qur'an azim alladzi fi a'dhamu hidayah. Ini diucapkan eh, tentang Al-Qur'an Karim yang di dalamnya adalah apa? Mengandung petunjuk yang paling besar, innahu asatirul awwalin. Bayangkan ini. Dikatakan bahwasanya lembaran-lembaran orang terdahulu, kisah-kisah orang terdahulu saja Fa'abtalallahu qawlahu biqawli kalla. Allah taala menganggap batil ucapan tersebut dengan firmannya. kalla sekali-kali bukan sekali-kali tidak. Fal'illah inna innama hiya fi qalbi hadar rajul. Karena sebabnya pengingkaran ini terjadi adalah apa? Adalah sesuatu yang ada pada hati orang tersebut. ran. Rana, terkotori, tertutup, tergembok, terkunci. Ala qalbihi makana kana yaksib. terkunci pada apa yang ada di dalam hatinya tersebut na'am barakallahu fikum maksudnya hati tersebut terkunci na'am kemudian apa terkotori kemudian juga apa na'am barakallahu fikum na'am sudah tidak suci lagi maka na'yaksib dengan sebab apa-apa yang dulu dia lakukan maksudnya berupa pengingkaran dan juga yang lainnya na'am barakallahu fikum cukup sekian dulu nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin